الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وخير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد إخوتي في الله kaum muslimin rahimakumullah taala Alhamdulillah puji syukur tetap kita lantunkan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan kita bisa menunaikan daurah ini sampai pada penghujungnya insyaallah taala pada malam yang berbahagia ini. Demikian juga semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan agama Islam ini dan membimbing umat Islam ke jalan yang lurus dengan segala perjuangan beliau darah tertumpah air mata pun dikeluar oleh beliau mengalir di pipi beliau hingga akhirnya beliau hampir putus asa bahkan sampai-sampai beliau diuji dan ujian yang tidak pernah terjadi pada orang lain. Beliau sampai pernah berjalan dari Taif sampai Qarnus Sa'alib tidak sadarkan diri, tidak sadar baru sadar setelah sampai Qarnu Sa'alib. Demikian beratnya perjuangan beliau dalam menjelaskan dan membimbing umat ini ke jalan yang lurus. Demikian juga salat dan salam semoga dilimpahkan pada para pengikut beliau, para sahabat beliau dan keluarga beliau yang telah mengiringi perjuangan beliau dalam suka dan duka, dalam mempertahankan dan menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dalam keadaan tetap terjaga, tetap orisinil tanpa mampu seorang pun merubah dan memasukkan perkataan selain Nabi kecuali mereka bongkar dan mereka tampakkan kepalsuan tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus dan memerintahkan manusia untuk mentaati dan mencontoh perilaku beliau sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab dan semua yang telah diperintahkan Rasul kepada kamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menaikkan semua tugasnya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya agar berpegang dengan peninggalan beliau berupa Al-Qur'an dan sunnahnya. Dua hal ini sebagai petunjuk bagi manusia hingga hari kiamat nanti dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengannya kitabullah dan sunnah hadis riwayat al-hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih al Jami' nomor 200 2937 Oleh karena itu Imam Malik pernah berkata sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang mengendarainya, menaikinya, maka dia akan selamat. Wa man tarakaha ghariqa. Siapa yang meninggalkannya maka akan tenggelam. Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Malik ini demikian indah dan demikian hebatnya. Beliau menggambarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapan sunnah ini sudah mencakup Al-Qur'an sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Hibatullah Al-Alikai bahwa ucapan sunnah itu telah mencakup Al-Quran Sebab Nabi telah Menterjemahkan Menjelaskan semua isi Al-Quran dalam Sunnah-sunnahnya Itu bagaikan perahu Nabi Nuh Kita tahu semua apa itu perahu Nabi Nuh Adalah perahu yang membawa kaum mukminin dan hewan-hewan yang Allah kehendaki selamat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan semua yang tidak naik perahu tersebut tenggelam semua. Bahkan dikisahkan bahwa putra Nabi Nuh yang yang kafir yang tidak mau mukmin kepada ajaran orang tuanya berusaha untuk berlari ke atas puncak gunung. Namun itu pun tidak membuat ia berguna karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi yang mampu untuk menahan azabnya tersebut. La asimal yauma min amrillah. Demikian kata kata Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana hebatnya bila didapatkan bahwa air itu mencapai ketinggian puncak gunung. Kita anggap gunung rata-rata kurang lebih 3 km di atas apa? permukaan laut. 3 ribuan. Kalau ia kemudian tenggelam ditambah dengan lautan yang juga demikian dalamnya kira-kira arusnya itu deras ataukah kecil? Deras. Walaupun tampak di luarnya, tampak permukaannya apa? Tenang. Karena semakin dalam lautan semakin deras arusnya. Lautan Pasifik yang terkenal akan apa? Kedalamannya itu tampak dari permukaannya tenang. Tidak bergolak. Namun begitu ada kapal yang tenggelam, pesawat yang tenggelam habis. Tidak apa? Bersisa. Tenggelam dan tidak mengeluarkan apa? Reaksi apa? Karena kedalaman. Nah, perahu Nabi Nuh bisa selamat terus sampai Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kekuasaannya mengembalikan air tersebut ya, sebagaimana sebelum adanya banjir tersebut sehingga Nabi Nuh alaihissalam bersama kaum mukminin semuanya selamat ketika itu dan dengan takdir Allah Subhanahu wa dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak ada yang terlahir kecuali dari anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Semua kaum mukmin waktu itu yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam tidak memiliki keturunan lagi. Yang memberi keturunan adalah putra-putra Nabi Nuh alaihi salam saja. Sehingga antum pun demikian kalau orang bangga sebagai anak turunan apa? Nabi kita semua adalah anak turunan Nabi Nuh alaihi sama-sama keturunan apa? Nabi dan juga apa? Rasul. Sehingga yang berhak masuk surga bukan yang punya apa? nasab keturunan, namun yang punya amalan soleh. Demikianlah Rasulullah pernah bersabda, "Man bata amaluhu lam yusri nasabuhu." yang amalannya lambat maka nasabnya tidak mempercepat Nabi Nuh AS wafat dalam usia seribu tahun sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Qasir dan disepakati oleh Syekh Saleh Al-Syekh kata beliau bahwa Nabi Nuh menjadi nabi pada usia 40 tahun. Kemudian berdakwahnya 950 tahun lamanya. Berapa jumlahnya? 990. Dan beliau meninggal setelah hijrahnya ini 10 tahun. Sama kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setelah hijrah hanya berusia 10 tahun. Dan dia itu sebagai nabi dalam usia berapa? 40 tahun. Maka bila antum ingin berangan-angan seperti usia Nabi Nuh alaihissalam hmm, itu apa? angan-angan, tambah belaka lagi. Hmm. Bisa mencapai sepersepuluhnya sudah hmm. masuk dalam muri. Demikian kalian lihat ikhan filah bagaimana ya, Imam Malik rahimahullahu taala menggambarkan orang yang berpegang teguh dengan apa? Sunnah Rasulullah ini bagaikan orang yang menaiki perahu Nabi Nuh. Pasti selamat. Tapi apakah kemudian orang yang memegang kedudukan sunnah ini mudah? Bayangkanlah antum bila antum naik perahu dalam keadaan banjir yang sedemikian tingginya. Kira-kira bergoyang-goyang atau tenang saja bergoyang. Makanya kalau antum itu mengamalkan sunnah Nabi, kok digoyang dengan orang, jangan takut. Pegangan apa? Perahunya. Jangan sampai apa? Terpental, tercebur, kemudian apa? Tidak bisa berenang. Demikian juga ungkapan beliau bahwasanya sunnah itu kayak perahu Nabi Nuh. Berarti sunnah itu ada kelonggarannya. Artinya tidak mesti satu lempeng seperti ini. Putih atau hitam. Kadang-kadang longgar, kadang apa? Dan demikianlah keadaan al-sunnah al-jamaah mereka tidak satu mustawa, tidak satu ting tingkatan. Tidak mungkin ada kita semua ini seperti Abu Bakar semuanya masih berbeda-beda. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang membina sahabat Nabi dari sabiqunal awalun. Enggak ngomong yang akhir-akhir ya. Sabiqun awalun, anggap yang 30 orang pertama masuk Islam Hasilnya sama enggak? Tidak sama. Abu Bakar sama Umar berbeda. Abu Bakar dengan Bilal berbeda. Abu Bakar dengan Ibnu juga ber berbeda. Sehingga kalau kita kemudian memandang al sunnah itu kayak kita ini, ya enggak hancur dunia. Semua harus kayak saya, Enggak boleh beda. Hmm. Ini tidak mungkin terjadi. Hmm menunjukkan bahwa akan muncul perbedaan selama tidak keluar dari perahunya masih apa? Selamat. Ya. Tapi kalau nekat lompat dari perahunya baru apa? Selamat. Terbayangkan sunnah Nabi? Sehingga bila ada kawannya kok keliru dalam mengamalkan sunnah Nabi, enggak langsung ditendang keluar perahu. Hmm. Misalnya balik ke balik ke arah depan, dia kebalik ke arah belakang. Salah nggak? Salah. Tendang. Hmm. Tapi jangan sampai kalian lihat orang sudah keluar dari perahu sok nolong apa? Dengan ikut apa? Keluar perahu. Oleh karena itu, kita inginkan kepada antum semua bahwa yang namanya sunnah Rasulullah SAW itu pasti akan terjaga. Pasti akan terjaga. Sebagaimana Allah menjaga perahu Nabi Nuh sampai selamat di tujuannya. Dan perahu Nabi juga jelas. Ya. Jelas nggak? Jelas. Orang lihat langsung jelas tanpa, Ya. Namun kadang-kadang kita yang tidak mau melihatnya. Atau kita rabun jauh yang nggak pakai kaca Ini yang membuat kita akhirnya memandang Islam itu bagaikan sesuatu kadang-kadang memandangnya kayak mengerikan sekali. Kadang-kadang kayaknya kok kejam sekali. Kayaknya apa? kok keras sekali. Hmm. Itu disebabkan karena cara pandang yang salah. Oleh karena itu Nabi mengatakan kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah maka akan selamat sampai tujuan kita sampai kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Apa dalilnya? Kasih hadiah. Wih besar. Hah? Angkat tangan dulu dong. Ya Pak. Apa alasannya? Hah? besar loh masya Allah mahal ini jazakumullah Bismillah jadi yang sepakat ya kapung Allah sorga apa dalilnya Dalilnya surah Al-Hasr ayat 7 tadi Ustaz. Apa? Ikutilah Rasul dan apa yang diperintahkan ditaati, yang dilarang ditinggalkan. Dalilnya sahih. Ya enggak? Namun tidak ada hubungannya. B ya. Bukan A. Enggak berhak kayaknya dapatkan hadiah ini. Ya. Antum tahu ya kan sudah? yang namanya kampung halaman itu tempat apa? Kelahiran siapa? Nenek moyang kita. Orang Banjar tinggal lahir di Jakarta, ngakunya apa? Orang Banjar, lahir di Jakarta aja. Hmm. Orang Jawa suka Harjo ngaku orang apa? Palangkaraya nggak diakui. Nah. Apa katanya? Itu orang sana. Nah sekarang bapak kita siapa? Adam alaihissalam. Ibu kita siapa? Hawa. Di mana lahirnya? Di mana ciptakannya? Di surga. Berarti kampung halamannya nah? Di surga. Gampang jawabannya. Ya? Tapi Allah belum takdirkan bapak dapat hadiah. Hadiah. Turun lagi. Jadi yang namanya kampung halaman adalah tempat apa? Kelahiran nenek moyang kita. Orang Indonesia lahir di Amerika ngaku apa? Orang Indonesia kenapa? Mbah-mbahnya di mana? Di Indonesia. Bahkan saya punya kawan di Suriname, sorry, nama ngomong Jawa. Ngomong apa? Jawa. Ya, kemana kampung halaman kamu? Di Jawa di Kebumen. Tetap kemana? Ke A, ke Asan. Namun zaman sekarang orang merantau lupa sama kampung halamannya. Ini kita kita ini. Ya. Sudah dunia lupa dengan apa? Dengan sorga. Apa sebabnya? Mengapa kok manusia sampai lupa dengan kampung halamannya? Kalau antum merantau itu setiap tahunnya pengen apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh punya uang cukup untuk apa? pulang kampung. Tapi anehnya antum tidak sungguh-sungguh bekerja mencari amal soleh agar bisa pulang kampung mana? Ke surga. Jangan nyasar. Jangan apa? Mudah-mudahan paham ya. bahwa kita akan mampu mencapai kampung halaman kita kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu tidak ada jaminan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang la yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha mengatakan yang bisa membuat kita selamat tidak tersesat adalah apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mungkinkah tidak hadis Nabi tidak terjaga? Sehingga ada nanti orang tidak bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkinkah itu? Hah? Tidak mungkin. Sebab kalau demikian maka hadisnya tidak benar. sesuatu yang bisa menjadi jaminan harus apa? Ada terus. Kalau enggak ada jaminannya, lolos. Antum kalau hutang enggak pakai jaminan, lolos enggak? Lolos afan akhi. Sehingga ada yang mengatakan Ustadz kalau saya pengen mutus pertemanan sangat gampang. Pinjamkan uang nanti putus sendiri pertemanan kita di telepon gak nyambung Hah? SMS gak balas ke rumahnya diketok mau bapak gak ada pergi padahal sembunyi di, di kamar demikian keadaan. Ustadz pun demikian kalau mau buat muridnya nggak ngaji gampang nah, pinjemi duit nanti nggak akan munculin ya? di pengajian lagi malu ketemu ustaz ini zaman sekarang demikian keadaannya nah. maka dengan adanya jaminan bahwa kita akan masuk surga dengan sebab Al-Quran dan Sunnah yang kita ikuti menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu pasti akan terjaga sampai hari kiamat lagi nah, kiamat nanti di mana Allah telah mencabut Al-Qur'an dari muka bumi ini. Hmm. Apalagi kita sudah sepakati dan kaum muslimin sepakat bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah sumber pengambilan hukum syariat. Baik hukum akidah, hukum fikih dan yang lain lainnya. Sehingga bila kemudian hadis Nabi tidak terjaga, maka sumber yang tidak terjaga tidak layak menjadi sumber pengambilan hukum. Dan sekarang mulai banyak orang eh, sembarangan mencoba untuk membuat keraguan pada kita semua bahwa hadis Nabi tidak terjaga. Yang terjaga hanya Al-Quran dengan segala macam cara dan alasan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu Allah yang menjaga kalau sunnah Nabi nggak ada Allah jaga. Ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karena itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah taala mengatakan sesungguhnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu yang disampaikan Allah kepada nabinya. Dia bersama Al-Quran yang mulia merupakan asas agama Islam dan menjadi sumber hukumnya. Keduanya saling berhubungan sebagaimana kaitan syahadat la ilaha illallah dengan syahadat Muhammadun Rasulullah. Barang siapa yang tidak beriman kepada sunnah berarti tidak beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana orang yang beriman dengan La ilaha illallah dan tidak beriman dengan Muhammad Rasulullah, terima enggak? saksiannya? enggak terima. Syekh Masya Allah indah mengungkapkannya. Kata dia terkait antara Al-Quran dan Sunnah bagikan apa? La ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Jamil, cantik. Eh? Sehingga terbayangkan bahwa tidak mungkin Al-Quran tanpa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. demikian, ternyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan beliau, berupa perbuatan beliau, berupa persetujuan beliau merupakan wujud dalam penyerapan Al-Qur'an. yang Allah pernah puji Rasulullah dalam ayatnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ini disampaikan oleh oleh Ummul Mukminin Aisyah ketika ditanya oleh Masruq rahimahullahu taala seorang tabi'in ma'ruf ya, cukup masyhur tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Aisyah Siddiqah binti Siddiq ini demikian sederhananya tidak mengucapkan panjang-panjang ucapan cukup mengatakan karena khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Sehingga kalau akhlak Nabi itu adalah sunnah-sunnah Kalau sunnah-sunnahnya itu adalah Al-Quran Artinya adalah bentuk penjabaran Al-Quran Maka kalau Al-Qurannya terjaga Maka tafsirnya pun akan terjaga Tidak mungkin terjaga Al-Quran Kalau pemahaman dan tafsirnya tidak terjaga Kalau demikian Allah menjaga sunnah Rasulnya Demikian iraratnya hubungan Al-Quran dan sunnah Nabi ini Tidak dapat dipisahkan dalam mengenal dan memahami Islam secara benar Dan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ironisnya ikhwan filah. Kedudukan sunnah ini yang tinggi ini membuat musuh-musuh Islam berusaha merusaknya dengan membuat-buat perkataan yang disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi Bahkan ada yang berusaha melontarkan subhat-subhat untuk mengingkari sunnah sebagai sumber hukum munculnya faham ingkaru sunnah yang kata para ulama ada ingkaru sunnah yang total ada yang ja ingkaru sunnah sebagian sebagian yang pertama ini ya adalah orang yang mencukupkan dengan Al-Qur'an dan tidak mungkin mampu sebab mau sholat gimana caranya kata dia penting ingat sekarang itu tafsirnya siapa Majamutan itu yang saya pahami kata kata kan bahwa daripada paham kamu enakan apa pakai paham Nabi saw Alaihi Wasallam Oleh karena itu Allah Subhanahu wa tetap menjaga keautentikan apa? Al-sunnah Nabi sebagaimana memelihara dan menjaga Al-Qur'an. Sehingga Allah mengatakan inna nazzalna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az zikra yaitu Al-Qur'an dan semuanya kami benar-benar memeliharanya. Nasnya apa? Untuk Al-Quran. Namun terkandung juga penjagaan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ayat lain juga menjelaskan anzalna ilaika dzikra dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikra al-Qur'an litubayyana linnas untuk kamu jelaskan kepada manusia manuzila ilaihim semua yang turun untuk untuk mereka la'al la'allahum yatafakkarun menunjukkan bahwa nabi diminta menjelaskan Al-Qur'an dan tidak mungkin terjaga yang dijelaskan tanpa terjaga penjelasannya juga. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasulullah untuk menjaga untuk menjelaskan apa? Al-Qur'an kepada manusia. Sehingga jika penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an tidak terjaga dan tidak terpelihara, tentunya tidak dapat berpegang teguh dan beramal dengan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Langsung ya. Nabi katakan, Allah katakan bahwa nabi itu kalau ngomong itu wahyu. Dengan demikian jelaslah bahwa janji Allah untuk memelihara al Al-Quran, tidak hanya terbatas pada Al-Qurannya saja, tapi juga menjaga syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjagaan bersifat lebih umum dari sekedar Al-Qur'an atau As-Sunnah saja. Artinya yang dijaga bukan hanya hadisnya tapi juga apa? pemahaman hadis tersebut. Karena tidak dikatakan menjaga hadis kalau enggak jaga apa? pemahamannya. Ibnu Hazm ya, yang cukup terkenal rahimahullahu taala sebagai ulama topnya apa? Madhab Zahiriyah. Dalam kitabnya Al-Ihkam menyatakan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahasa Arab dan juga ulama syariat bahwa semua wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala adalah az-zikrul munazzal Semua wahyu terpelihara dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pasti. Dan semua yang jamin oleh Allah pemeliharaannya, maka ia terjaga, tidak akan hilang dan tidak akan berubah sedikit pun tanpa ada penjelasan tentang kebatilannya. Kemudian kata beliau, anggapan ya, bahwa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk dalam inna nahnu nazzalna dzikra adalah dusta kata beliau yang tidak ada dasar bukti yang nyata dan pengkhususan kata al hanya kepada Al-Quran itu adalah tidak benar Sebab kata beliau azikra itu adalah nama umum Untuk semua yang turunkan Allah kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Baik berupa Al-Quran Atau sunnah yang merupakan penjelas Bagi Al-Quran Semuanya wahyu Semuanya adalah wahyu Karena Nabi tidak mungkin menjelaskan Kepada orang Al-Quran Yang tidak diperintahkan Allah untuk menjelaskan. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa ayat tadi menunjukkan adanya pemeliharaan sunnah Nabi dari semua hal-hal yang merusaknya. Demikian dulu ya pada perjumpaan kita kita akan tambah insya Allah setelah jeda adanya ya, nanti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Tadi sampaikan tentang bagaimana para ulama menjabarkan tentang asunnah atau hadis Nabi itu tetap terjaga. Lalu bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada hadis ini? Para ulama rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita beberapa sebab yang menjadi atau yang merupakan faktor terjaganya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bentuk penjagaan Allah terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, adanya Taifah Al-Mansurah. Adanya Taifah Al-Mansurah Al-Fiqatun Najiyah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya dalam banyak hadis di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahum kadzalik senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menang bukan hanya menang ya tapi menang di atas kebenaran menunjukkan akan ada terus sekelompok umatku, umat Islam ini yang akan apa? menegakkan kebenaran dan kebenaran tidak tegak tanpa apa? terpeliharanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menghina mereka tidak membuat mereka rugi hingga datang keputusan Allah dan mereka dalam keadaan demikian. Hal ini terbukti khotifillah dengan adanya perhatian para salaful ummah dan ulama muhaddisin yang ada pada setiap zaman dan tempat. Kita lihat bagaimana perhatian salafus saleh terhadap sunnah ini. Ini poin yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pembela sunnah dengan cara menciptakan generasi salafus soleh dan yang setelah mereka yang telah memberikan perhatian besar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatian salaful ummah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat beragam sekali. Sesuai dengan kemampuan dan sarana yang ada pada zaman mereka. Dan mereka subhanallah telah memberikan semua kemampuan dan kesungguhannya untuk menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik dengan cara mengilmuinya atau mengamalkannya, menghafal dan menulisnya, mempelajari dan menyebarkannya kepada manusia. Lihat sejarah ikhwan filah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat memberikan perhatian lebih dari sebelumnya terhadap penjagaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan menghafal dan tasabut. Bukan hanya menghafal, tapi Pak, ada tasabut. Artinya jangan menghafal dan jecek hafalnya ke orang ke orang lain. Sehingga salah seorang dari mereka ada yang bepergian hanya untuk satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan sepanjang sebulan perjalanan naik onta itu satu hari antara 40 kilo sampai 60 kilometer itu onta berjalan umum ya. kalau sebulan Berapa kilo? 1200 sampai 1600 kilometer dari Madinah sampai Mesir. Berjalan ke sana. Hanya untuk ketemu sahabat lain yang pernah mendengar dari Nabi hadis tersebut. Abdullah bin Unais sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Hanya untuk menguji apakah hafalan ini benar dan masih benar, ya, dia berjalan ke kota Mesir menemui Uqbah bin Amir. Setelah ia cek ternyata sama persis, dia pulang kembali ke kota Madinah. Allah Akbar. Ya, kalau antum boro-boro, ya, Habis ngaji dia gak mau buka lagi bukunya. Ya apa iya? Ya. Saya jamin antum punya not atau catatan ini antum bawa ke rumah nggak sempet baca. Apalagi yang jauh, ya. Naik kendaraan, tidur di kendaraan, sampai di rumah apa? Sudah lelah, tidur habis tidur yang hafal cuma tanya jawabnya aja mereka subhanallah hanya untuk ngecek berjalan selama sebulan lamanya lihat kitabnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Ar-Rihlah fi Talabil Hadis kitab yang agung hanya sayangnya masih berbahasa Arab. Kemudian zaman tabi'in pun tambah lagi perhatian tabi'in terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuknya. Ada di antaranya adalah perhatian dalam menghafalnya. Mereka menghafal itu semua. Yang kedua, mereka bertanya tentang sanat. Apa itu sanat? Rangkaian perawi. Apa itu perawi? Penyampai hadis. Ya. Yang menyampaikan isi hadis contohnya. Imam Al-Bukhari namanya apa? Musannif, penulis buku. Dia tidak masuk sanad karena kita baca buku sahih Bukhari-nya. Mengata haddatsana ya, haddatsana Abdullah bin Zubair Al-Humaidi ulama besar kota Mekah dan sahabat dekat Imam Muhammad bin Idris as syafii Qala haddatsana Sufyan Sufyan ibn Uyainah ibn Abi Al-Hilali hmm, ibn Abi Imran Al-Hilali imam kota Mekah dan termasuk orang yang paling hebat dalam riwayat hadis di kota Makkah. Teman dekatnya Imam Malik dan teman seperguruan Imam Malik sama-sama muridnya Muhammad ibni Muslim Az-Zuhri. Mengatakan qala haddatsana Yahya Yahya ibni Sa'id Al-Ansari seorang tabi'in An Muhammad At-Taimi dari Muhammad At-Taimi Al-Madani juga seorang tabi'in Anil Al-Qamah dari Al-Qamah Ibn Yazid Sami'tu Umar aku mendengar Umar yaqulu fil mimbar yaqulu alal mimbar berkata di atas mimbar. Innamal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dari Humaydi sampai Umar namanya apa? Sanad. Rangkaian perawi hadis yang meriwayatkan apa? Matan hadis yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin bin Namanya apa? matan. Ditanyakan dari mana kamu tahu hadis itu? Dari si fulan. Fulan tanya lagi dari mana? Dari si fulan sampai ketemu bang Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah yang bentuk yang ketiga Mencari pengetahuan mengenai Keadaan para perawi Siapa dia? apakah dikenal pernah berdusta ataukah tidak. Yang ini nanti akhirnya kembali muncul ilmu apa? Rijal. Ilmu apa? Rijal. Yang menjadi salah satu keistimewaan umat Kalau kita melihat ikhwan filah, tokoh-tokoh yang adalah agama lain, tanya siapa dia? Jawabannya panjang nggak tahu. Tapi kalau Islam kita ini tanya siapa fulan? Tahu namanya fulan, ini fulan, ini fulan, itu sampai bapak moyang pun sebut sebut itu. Kemudian disampaikan juga di sana siapa yang mengatakan dia ini thiqah, dia ini dhaif, dia ada ada semua. Bahkan Imam Al-Mizzi mengarang kitab Tahdhibul Kamal ya, selebar meja ini. Berapa meter saya kira? Hampir satu meter. Ya. Hanya untuk menyebut nama-nama perawi yang direwetkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ashabu Sunan. dengan cara yang cukup ajib, cukup hebat. Ya. Disebutkan nama perawinya urut abjad. Jadi kalau Hamzah sama Ain duluan mana? Duluan Ain. Hamzah di belakang H. Hamzah di depan alif. Hmm, jadi Hamzah misalnya Anas duluan daripada pada perawinya. Ternyata tidak hanya itu. Pada sebab bahwa rawaan dia ini meriwayatkan dari nama guru disebutkan juga dengan abjad. Nama dan bapaknya juga kan abjad. Sampai habis gurunya muridnya demikian juga. Muridnya namanya juga dengan apa? Dengan abjad semuanya. Dulu nggak ada komputer, bisa nyusun nggak salah. Sehingga Abdullah bin Muhammad mandali apa? Abdullah bin Yahya. Urut demikian hebatnya. Dalam ukuran apa? Hampir satu meteran. Itu baru namanya apa? Hebat. Belum ada orang yang mampu menulis seperti itu walaupun punya apa? Komputer. Mereka nggak pakai komputer. Pakai apa? Hafalannya. Dan juga bentuk penjagaan para tabi'in terhadap sunnah Rasulullah adalah dengan adanya tadwin kodifikasi penulisan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari lembaran sahifah lembaran bukan buku, lembaran lembaran. Hingga menjadi karya tulis yang memiliki bab dan tersusun rapi. Ada sahifah uh, eh, Hamam ini nabi dari Abu Hurairah, ada sahifah uh, eh, Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang lain-lainnya. Kemudian ternyata perhatian para ulama dan salafus soleh ini juga tidak berhenti hanya pada tabi'in saja, bahkan pada tabi'in tabi'in dan juga ulama-ulama muhaddisin. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada sejumlah besar dari kalangan ulama-ulama muhaddisin pada setiap masa dan tempat untuk meriwayatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkannya, menuliskannya, menggunakannya dalam menepis kebatilan dan berkhidmat dengan sempurna yang tidak ada bandingnya terhadap sunnah Rasulullah SAW dalam sejarah dunia. Bagaimana para ulama muhadithin mengeluarkan kemampuannya untuk menjaga hadis Nabi disampaikan oleh Imam Ibn Hibban. Beliau mengatakan, hingga jika salah seorang dari mereka ditanya tentang jumlah huruf dalam sunnah-sunnah untuk setiap sunnah, hadis-hadis sunnah, tentulah mereka akan sampaikan jumlahnya. Bukan lagi apa? Hafal makna. Ngapal apa? Huruf-huruf dihafal semua. Dan seandainya ditambahkan padanya huruf alif atau wawu, tentulah akan dikeluarkan secara paksa dan akan tampakkan oleh mereka. Cukuplah ikhwan fillah hebat hafalan mereka. Mereka bisa menghafal nama manusia dalam sanatnya. Hmm. Dan keliru. Hmm. Dan diuji oleh sebagian orang, ya enggak? Hafalan yang apa dengan dibolak balik hadisnya, ya Dia bisa menjelaskan mana yang dibalik-balik dan mana yang aslinya seperti itu. Nah, ini ini aslinya begini, yang diputar ini, ini dan ini. Kita ikhwan fillah kalau ada orang bisa mengulangi omongan orang lain dalam waktu yang singkat, kagum nggak? Antum lihat orang hafal Quran mungkin tidak pernah sholatnya apa? Salah hafalannya daerah yang parah masya Allah dulu di Khansulah banyak ulama-ulama Al-Quran yang top ya kalau ngapal hadis tidak bisa sekuat muhad muhat di antaranya adalah Imam Asim ibni Abi Najud kata pertama, sodukun lahu auham dalam kiraah Al-Quran dia imam Sebab kita punya bacanya ini larinya kemana? Ke Hafiz an Asim Ibn Abi Najud. kan hadis. Bukan sembarangan. Tetapi bila meriwayatkan hadis masih sering salah. Ya. Kalau Quran mungkin bisa apa? Bolak-balik ya. Belakang ke depan, depan ke belakang. Hadis susah. Sebab yang dihafal adalah nama-nama orang. Ya. Semakin lama semakin apa? Panjang. Bayangkan kalau antum misalnya menghafal ada riwayat Imam Nasai sampai 12 orang. Nasai mengatakan kalau antum fulan antum sampai 12 orang ke nabinya. Susah enggak itu? Dilakukan oleh mereka dan mereka bisa. Tapi ingat, ini tidak mudah. Coba lihat apa kata Mansur bin Ammar As-Sulami Al-Khurasani. Mensifatkan alul hadith. Dia mengatakan. Saya bacakan ini aja lah. Waktunya tidak ada. itu Bahasa Arabnya. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan penjagaan asar Yang menafsirkan Al-Quran dan menjaga sunnah-sunnah yang kokoh bangunannya sekelompok orang-orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk mencarinya dan menuliskannya dan memberikan kekuatan kepada mereka dalam memelihara dan menjaganya juga memberikan kepada mereka kecintaan membaca dan mempelajarinya dan menghilangkan dari mereka perasaan lelah dan bosan duduk dan bepergian mengorbankan jiwa dan harta dengan menyeberangi hal-hal yang menakutkan mereka pergian dari satu negeri ke negeri yang lainnya untuk menuntut ilmu di setiap tempat dalam keadaan rambut yang kusut, pakaian compang-camping, perut lapar, mulut kering, wajah hanya pucat karena kelelahan dan kelaparan dan badan yang kurus. Kalau saya ini pemalas ya. Nggak kurus. Dan sahih ada seorang muhaddis disampaikan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi yang berjalan mencari hadis sampai kencing darah. Loh, zaman dulu enak ya, pakai mobil, pesawat, gak ada, ya, gak, gak ada. Dan jalannya juga kayak sekarang ini jalannya apa? Padang pasir. Mesir ke Madinah pakai onta satu bulan, pakai onta. Kalau pakai pakai pakai pakai kaki, berapa bulan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Bila telah memberikan taufik Tidak ada yang susah Tidak ada yang susah Maka perbanyaklah minta apa? Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita bayangkan Ada zaman sekarang seperti ini Masya enggak mikir pakaiannya, enggak mikir badannya. Yang ia pikir hanya apa? Hadis Nabi saw. Kemudian Mansur bin Ammar as yang melanjutkan ucapan beliau untuk melihat dan menggambarkan bagaimana ulama hadis zaman dulu. Mereka memiliki satu tekad yang kuat dan ridho kepada ilmu sebagai petunjuk dan pemimpinnya. Kita tidak. Ya. Kita pertama kali bangun tidur, apa yang dipikirkan? Ilmu? Hah? Jujur. Kata beliau lagi, Rasa lapar dan haus tidak memutus mereka dari hal itu. Juga musim panas dan dingin tidak membuat mereka bosan dalam memilah-milah yang sahih dari yang bermasalah. Yang kuat dari yang lemah dari hadis Nabi saw dengan pemahaman yang kuat, pandangan yang luas dan hati yang sangat mengerti kebenaran sehingga dapat menjaga dari kesesatan orang yang suka menduga-duga perbuatan bid'ah orang-orang mulhid dan kedustaan para pendusta kata beliau lagi seandainya engkau melihat mereka pada malam hari telah menghidupkannya dengan menulis semua yang telah mereka dengar dengarnya sekarang malamnya lah Bahkan Imam Al-Bukhari menulis kitabnya Tarikh Kabir di kota Madinah dengan cahaya rembulan. Dan Imam Muslim meninggal dunia di perpustakaannya ya, karena mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi sampai mati di kamarnya tersebut anaknya pagi-pagi lihat sudah meninggal beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah. Mengoreksi semua yang telah mereka kumpulkan dalam keadaan menjauhi kasur yang empuk dan pembaringan yang menggiurkan. Rasakan kantuk pun telah menguasai mereka sehingga menyidurkannya dan lepaslah pena-pena dari tangan tangan mereka. Namun seketika itu juga mereka tersadar dalam keadaan apa? Terkejut. Pernah enggak antum tidur dalam keadaan duduk seperti ini? Hmm. Kemudian bangun. Pernah enggak? Pernah di mana? Sholat Jumat. Ngaku. Enggak usah nggak ngaku-ngaku. Ya. Khotbah Jumat kalau khotbahnya sampai sejam lamanya sudah itu habis. Ya. Besoknya tidak ada lagi ikut khotbah Jumat di mana? Masjid Imam Kenapa? Lama banget satu jam khotbahnya. Ada dai yang demikian ya. Kalau khotbah kata dia Pak, mumpung Ustadz mereka mau dengar saya kasih satu jam sekalian ada dua orang yang saya kenal seperti itu pendapatnya subhanallah kalau saya nggak tega ya saya nggak tega baru lihat ada yang sudah gini selesai khutbah saya nggak manfaat kita capek ngomong, mereka tidur semua. Hmm. Dan mereka tidur tanpa sadar. Saking apa? Ngantuknya dan gampang apa? Bangun kembali. Ini ulama dulu. Ya. Sekarang dengan kita bagaikan sama langit ya dengan apa? sumur lapindo paling ada apa penyakitnya makanya kan kalau antum sekarang bangga bangga dengan apa yang punya antum miliki fa inna ilahi wa inna ilahi rajiun kita nggak ada apa-apanya nggak hmm. ada apa-apanya dengan mereka-mereka yang telah mendahului kita tersebut makanya yang paling pas mengucapkan Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina غلا للذين amanu. Karena antum itu nggak ada apa-apanya. Nah, dibandingkan mereka mereka yang demikian keadaannya. Kemudian kata beliau, kelahan telah memberikan sakit pada punggung mereka. sehingga ini? Atau kalau lah punggungnya apa? Sakit dan keletihan berjaga waktu malam telah melelahkan akal pikiran mereka sehingga mereka berusaha menghilangkannya untuk mengistirahatkan badan mereka berusaha berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bukan berbaring bukan apa berbaring tapi apa pindah tempat Untuk menghilangkan rasa kantuk dan tidurnya, mereka memijat-mijat mata dengan tangan mereka. Kalau kita waktu mijat ya, melek, lepas tangannya, tidur lagi. Salah pijit nah. Kemudian kembali menulis karena semangat yang tinggi dan antusias mereka kepada ilmu. Hal ini ya, tentu membuat mereka membuat engkau mengerti bahwa mereka adalah penjaga Islam dan penjaga gudang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka telah selesai menunaikan sebagian yang mereka tuntut dari keinginan tersebut, maka mereka pulang menuju negerinya. Selesai pulang ke negerinya. wajar Pak di Kalimantan. Kalau di Jawa ribut orang. Kemudian lalu duduk menetap di masjid-masjid. Setelah pulang dari telah ilm dia apa? Duduk menetap di masjid-masjid dan memakmurkannya dengan menggunakan pakaian tawadu pasrah dan menyerah Artinya pulang dari belajar langsung jadi apa? Rendah hati. Kayak padi ya. Semakin berisi apa? Semakin merunduk. Lihat sama kita. Baru pulang dari negeri Yaman sudah payah jadi ulama apa? Kibar ulama bisa menghukumi orang dengan apa? Enggak kenal manhaj. Wah, seru ya. Semakin kasar, semakin apa? Top. Fa inna ilaihi rajiun. Lihat mereka ini. Mereka belajar sungguh-sungguh, pulang apa? Rendah hati. Kalau ada orang belajar jauh-jauh, pulang kok gaya. Bahasa Jawanya apa? Sok. Ya. Jadi orang alim sedunia. Yakin. Lisannya malas. Hmm. Ia ingin menutupi kelemahannya dengan apa? Dengan gaya dan sikapnya. Makanya kalau kita melihat ya, para dai yang bergaya ya, yang sampai mau duduk di atas mimbar ya, yakin nggak punya apa-apa. Lihat mereka ini. Ilmunya manfaat semakin dia belajar semakin apa? rendah. Mereka berjalan dengan rendah hati. Tidak mengganggu tetangga dan tidak berbuat perbuatan buruk. Hingga apabila ada penyimpangan atau orang yang keluar dari agama, maka mereka keluar bagaikan keluarnya singa dari kandangnya untuk mempertahankan syiar-syiar Islam. Ini diambil dari kitab Al-Muhaddith Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i halaman 220 sampai 221. Lihat bagaimana penjagaan para penjaga sunnah Rasulullah SAW sepanjang masa. Dan Syekh Albani pun jadi contoh bagi kita semua. Ya, yang sanggup membaca buku di atas tangga dua jam. Bukunya di atas, pakai tangga untuk ah, ngambilnya sayang waktunya dibuka baca di atas itu hasilnya Demikian banyak bukunya. Loh kalau ulama dulu yang lebih hebat daripada Al Albani, gimana hasilnya? Waktunya ternyata tinggal 5 menit lagi. Saya enggak lihat jam itu. Ya. Lihat jam saya pas. Adanya yang keempat rihlah fi talabil hadis. Rela ini bahasa gampangnya jalan-jalan dalam mencari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jalan-jalan lihat pasar terapung. Bedanya apa? Jauh sekali. Di antar perhatian dan usaha para ulama dalam menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan bepergian, melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengumpulkan hadis dengan sanat-sanatnya hingga bepergian menempuh jarak sangat jauh dengan tingkat kesulitan yang demikian besarnya kita berjalan ikhwan fillah kalau untuk umrah dari Mekah ke Madinah dengan mobil ber AC empuk pernya 6 nah, jam hmm. capek enggak mereka jalan kaki dulu nggak ada aspal Hah? dulu nggak ada aspal naik turun ya, muter dan lain sebagainya. Hal ini sudah menjadi tradisi mereka dalam menuntut ilmu dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak jalur periwayatannya. Sehingga banyak buku, misalnya ada buku Tarikh Wasit. Isinya apa? siapa ulama-ulama yang pernah mampir ke kota Wasit ini. Pulan, pulan, pulan. Itu ada yang nulisin. Pulan nah, ini pernah ke sini, pernah ke sana nulis Demikian juga memiliki pengaruh baik dalam mengenal para perawi secara sangat detail dan mendalam. Sebab seorang muhaddis yang pergi ke suatu negeri lalu mengenal ulama negeri itu, ia akan berbicara dan tanya kepadanya dan juga melihat akhlak dan tingkah. Demikian juga al-hilah fi talabil hadis ini telah dapat membongkar pemalsu hadis dan menghilangkan banyak hadis palsu yang ada pada umat ini sehingga umat terlepas dari musibah dan penyimpangan agama. Maka sangat pantas bila Ibrahim bin Adham mengatakan Allah telah menghilangkan musibah dari umat ini dengan rihlahnya ashabul hadis. Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah dari umat ini dengan apa? Rihlah ashabul sebab akan ketahuan jangan ngomong saya riwayatkan dari si fulan datang dia ke sana ternyata si fulan sudah meninggal 40 tahun yang lalu dan usia yang mengatakan apa baru 20 tahun usianya palsu enggak ada putus kan mungkin eh? yang gurunya sudah meninggal 40 tahun yang lalu, muridnya bah baru lahir 20 tahun yang lalu. Jangan kayak sekarang. Ya. Orang ngaku muridnya fulan padahal tidak pernah bah, bertemu sama sekarang. Kemudian waktunya sudah habis. Saya berikan satu lagi, mohon dimaklumi. Ya, mohon dimaklumi satu aja saya tawar. Adanya kaidah ilmu jarah wa ta'dil dan ilmu mustalah hadis ini termasuk usaha para ulama untuk menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bila hadisnya terjaga dan hidup maka bid'ahnya apa? Mati. Oleh karena itu Imam Al Hakim dalam kitabnya Muqaddimahnya beliau dalam kitab Ma'rifah Ulumil Hadis mengatakan, sungguh aku melihat bid'ah pada zaman kita ini telah banyak Al-Hakim ini zaman dulu ya sudah ngomong aku melihat bid'ah pada zaman kita ini telah banyak dan pengetahuan manusia terhadap usul sunan sangat sedikit dengan tenggelamnya mereka dalam menulis hadis dan banyak mengumpulkannya dengan lalai dan tidak perhatian artinya zaman beliau banyak orang yang menulis hadis mengumpulkan tanpa melihat apa usulu sunan artinya kaidah jarah wa ta'dil Hal ini mendorongku untuk menulis kitab ringan yang mencakup bagian dan jenis ilmu hadis yang dibutuhkan para penuntut ilmu yang terus-menerus menulis hadis-hadis tersebut. Lihat ikhwan bagaimana kebedaan muncul dengan sebab para tolabul ilminya sibuk nulis hadis dan tidak sibuk mereksa hadis Nabi Maka beliau buat buku tentang mustalah hadis agar mereka para pelajar tersebut membaca dan mengetahuinya sehingga nanti bisa memilah ini hadisnya doif, hadisnya apa? Inilah hebatnya ulama muhaddisin seperti ini. Maka muncul akhirnya pada abad ketiga Hijriah ilmu yang dinamakan ilmu jarah wa ta'dil. Demikian ya Khanfila bagaimana Allah menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah, tidak mudah ya dan nggak sepele makanya orang-orang yang mengatakan hadis itu nggak kejaga itu nggak mengerti bagaimana sejarah ulama hadis hanya pakai pikirannya pak wow, kan itu kan hadis nabi kan bisa disampaikan dengan apa eh, riwayat bil bil makna. kalau bil makna masih apa mungkin sah salah dan lain sebagainya padahal kalau salah langsung ketahuan para ulama Inilah yang mungkin saya sampaikan pada perjumpaan e, malam ini semoga menggambarkan bagaimana e, keadaan hadis Nabi yang kita miliki sekarang ini sudah terjaga dan sekarang mulai lagi disebarkan di medsos hadis yang gak jelas rawahu muslim ternyata maknanya muslim orang Islam. Enggak ada dalam Sahih Muslim. Bahkan maknanya menyisihi syariat Islam. Dibuat rawahu Muslim. Zaman sekarang. Ini yang kita harus apa? Cermati bahwa kalau antum mendapatkan hadis tanya dulu. Hadisnya sahih enggak? Ya, baru nanti berpikir untuk memahami kandungan hadis tersebut. Ustadz bagaimana cara Allah menjaga sunnah Nabi dan apa ciri sunnah Nabi yang terjaga? Sudah dijawab dalam apa? Kajian ini. Ada lima cara yang saya sampaikan dan ada cara lainnya yang Allah berikan kepada kita untuk mengetahui ini hadis apa? Hadis yang yang sahih apa ciri-ciri amalan yang didasari oleh hadis yang palsu ciri-cirinya susah ya. ya paling tidak ada hal-hal yang aneh yang tidak mengikuti maqasid syariah misalnya ya, misalnya terong obat segala penyakit Eh, al-bajinjan sifat mikuli kulli da'in. Kira-kira antum yang dengar apa? Sudah tahu kalau itu apa? Palsu. Yang jual tukang terong. Supaya laku terongnya apa? Buat hadis palsu al-bajinjan sifat mikuli da'in. Hadisnya ada di buku-buku ya, hadis palsu. Bukan saya yang ngaji, bukan saya karangan ini, ya. Sungguh ini bukan karangan saya bukan. Itu ada hadisnya. Ya, palsu. Dan bukan karangan saya. Ya. Nanti jika saya ngarang. Ya. Bukan, ini ada dalam dalam buku-buku hadis palsu tentang tentang itu. Adakah hadis kutsi bahwa Allah menyuruh malaikat menghancurkan kampung walau ada ahli ibadah karena ahli ibadah itu tidak peduli lingkungannya yang bejat dan maksiat. Wallah alam. Nah, nggak pernah dengar hadis kursi seperti itu. Tapi memang ada maknanya bisa benar, maknanya bisa benar, tapi kita nggak tahu hadisnya. Ya, bahwa seorang itu bila tidak menegakkan amar nahi mukar, bisa apa? Allah hancurkan semuanya yang baik dan yang buruk. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tapi ingat ya, saya enggak tahu ada apa hadisnya. Bagaimana caranya kita mengetahui hadis-hadis yang dibaca itu benar-benar sahih? Padahal terjadi banyak kepalsuan hadis dari orang yang tidak suka Islam? Jawabannya belajar ilmu hadis yang pertama. Yang tidak punya tidak bisa memberi. Yang tidak punya pengetahuan tidak bisa tak tahu. Cara mudahnya adalah dengan melihat maktabah syamilah. Nah, cara gampangnya. Nah, ini saya pakai ya saya ngomong buka kartu saya. Buka apa? Kartu. Orang tanya sama saya hadis, ya. Susah nyari ke bukunya, buka laptop, ya. Kembali apa? Ke laptop, buka maktabah syamilah, kasih lafadznya apa, di enter keluar itu semua. Keluar apa? Hadisnya dan ada hukum hadisnya di sana dari para ulama rahimahullahu taala. Itu cara mudah tapi juga itu antum harus paham bahasa Selesai. Itu paling gampang. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. ada pertanyaan agak panjang dan dia satu pertanyaan, nggak dua pertanyaan. Pertanyaan. Anda menjelaskan kepada teman tentang sunnah Nabi, contohnya masalah sifat sholat Nabi dari buku karya Syekh Al Albani. Di dalam buku itu ada penjelasan tentang hadis yang dicantumkan dalam footnote catatan apa kaki. Di situ ada beberapa penjelasan dari ulama-ulama salaf teman ana selalu mengomentari celana kaki tersebut apakah benar? Memang kamu pernah baca buku-buku yang ada di footnote tersebut. Dengan komentar tersebut teman ana tetap nggak mau ikuti sunnah Nabi dan menganggap tata cara sholat itu yang diamalkan sudah benar. Jawabannya orang tuli, antum jerit, nggak ada gunanya. Ya. Orang sudah nggak mau berubah, antum berubah bisa enggak? Sama kayak antum pengen ngobati orang yang tidak merasa apa? Sakit. Maka caranya bagaimana membuat ia sadar kalau dia apa? Sakit dulu baru diobatin. Paham ya? ya. Antum sampaikan saja. Ya, mudah-mudahan nanti apa? Dia sadar. Contohnya, kamu yakin sholat kamu benar? Hmm. Itu lumayan loh, masuk. Nah, kalau yakin, bisa nggak jelaskan sama saya? Bukti yakinnya kamu apa? nggak mau jawab pergi, mikir nanti dia. Timbang atau sampaikan ini dalilnya kalau Allah, kalau Rasulullah, kata dia, itu apa sih Ya. ya. ya. banyak ya kan banyak kisah yang sadar hanya karena ucapan apa ringkas dan padat ada yang ada yang ya, yang dia sadar dikasih tahu dengan bahasa kamu ini sok benar. nah, nggak pakai apa dalil kok sok benar? nanti dia nyari dalilnya Masa sih nggak dalilnya? Jadi janganlah kita itu terlalu ambisi sekali, ya. Tapi jangan apa? Nggak punya ambisi, ya. Tetap kita usahakan apa? Untuk memahami mereka dalam masalah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sedang dalam Al-Baqarah ayat 36 Nabi Adam diusir dari sorga. Bagaimana pengertiannya? Jawabannya karena Adam akan jadi khalifah di muka bumi, maka akhirnya Allah usir dari sorga disebabkan Nabi Adam apa? melanggar perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan itu pun sudah Allah ketahui akan dilanggar Adam dan memang Allah kehendaki Adam tinggal di muka bumi ini. Malah pas kalau Allah tidak ngusir Adam dari surga, siapa yang jadi khalifah di muka bumi ini? Nah, paham ya? Sebelum hari kiamat nanti Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan apa yang dulu diangkat? Apakah Al-Qur'an ataukah penjelasan Al-Qur'an atau kebersamaan? Jawabannya mau dia diangkat Al-Qur'an duluan baru hadisnya atau hadis duluan baru Al-Qur'an atau barang-barang itu tidak penting bagi kita. Enggak apa? Enggak penting bagi kita. Kenapa demikian? Karena Nabi nggak jelaskan siapa yang dulu duluan. Seandainya penting, pasti akan apa? Menjelaskan. Sederhana. Hah? Sederhana. Ditanya orang, Ustaz, itu tabut apa isinya? Tabut apa Nabi? Musa. Hah? Kata Allah fihi sakinatun Iya. Apa bentuknya? Allah enggak jelaskan. Yang Allah enggak jelaskan pasti apa enggak? Nggak penting. Kok sibuk dengan yang nggak penting? Hah? Yang penting ini tinggalkan. Kata sesaji rahimahullah taala semua yang dalam Al-Qur'an ada dan tidak ada penjelasan hmm, rinciannya dalam Quran dan sunnah Nabi yakin itu tidak guna bagi kita misalnya ya bagaimana set bentuknya e, jalut ya, kalau di film karton kan apa diberikan gambar besar kayak raksasa talut kecil Padahal kata Allah ya, bahwa tauhid itu apa? Punya totun fil ilmi wal jism. Artinya ilmunya luas, badannya apa? Besar. Masa bisa yang Allah sifatkan sudah ada besar badannya kok kecil dengan apa? Jalut. Kita katakan Allah tidak jelaskan Jalut itu besar kecil karena nggak penting mau dia kecil atau besar ya nggak penting apa mesti kalau kecil kalah nggak jagoan kalau gede jagoan nggak mesti ya, ya. maka orang akan mengada-ada ah, supaya seru udah kita buat film ya, jalutnya itu gede banget dengan apa badannya kekar sedangkan talut kecil Nabi Daud apa lebih kecil dari mana keterangan Nabi Daud? Eh? Kecil. Nah. Jadi pokoknya demikian. Atau mau tanya siapa Ustaz itu anak Nabi Adam yang bunuh membunuh itu? Nah, kita katakan tidak ada dalam Al-Quran sebut namanya dan tidak juga dalam Sunnah Nabi apa? Sebut namanya. Tapi adalah dalam Israiliyat yang dia itu belum pasti benar namanya apa? kobil dan Kita sibuk dengan yang belum jelas benarnya dan gak mikir faidahnya apa? Bahwa manusia itu kalau sudah ada hasad, ada iri bisa membunuh saudaranya. Dengan sebab yang satunya itu korbankan hewan korban kambing yang gemuk yang bagus yang hatunya hasil pertanian ala kadarnya yang jelek-jelek. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang terima apa? Yang korban hewan tersebut, kambing tersebut. Kata para ulama tak uh, sejarah di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa kambing yang ada pada yang miliknya anak Adam tersebut yang Allah terima itulah yang menjadi kambing yang disembelih menggantikan Nabi Ismail. Dibawakan dalam kitabnya Sahih Qasasul Anbiya karangan Ibnu Ibnu Katsir. Ya. Kenapa di kitab Duratun Nasihin banyak terdapat hadis lemah maupun palsu? Tanya sama penulis kitabnya. Ya gimana? Wong dia nulis kok. Kita ingin tanyakan sebabnya. Nah. Kemungkinan, kemungkinan beliau ini menulis hadis tujuannya hanya untuk mengumpulkan dan tidak punya kemampuan memilah-milah apa hadis yang doif dan palsu. Bagaimana menjaga sunnah di antara atau tengah-tengah masyarakat yang jahil dan banyak maksiat? Jawabannya amalkan sunnah sesuai dengan sunnah Nabi. Apa maksudnya? Ngamalkan sunnah sesuai apa? Sunnah Nabi. Nah, antum itu kalau sholat amalkan sunnah sunnah Nabi. Antum ketemu orang Muslim itu amalkan sunnah apa dengan sunnah Nabi. Salam Yakin ikhwan fillah kalau antum itu ketemu mereka salam terus. Kalau punya makanan jangan lupa tetangga sebelah sebelah. Ya enggak, antum punya makanan banyak, jangan jauh ngirim jauh-jauh Stok yang di Jawa dikirimi. Jangan. Kirimi tetangga sebelah sebelah. Yang punya hak atas kita. Yakin. Kalau antum sering ngasih, antum tuh baik. Kalau antum nggak ngasih enggak enggak. nggak baik. Ada mereka mengatakan Ustaz itu hebat ilmunya Sayang nggak ngamal Apa maksudnya? Ngasih duit nah, Yang hasilnya Ada orang Nasrani Dulu sama saya ketika saya ngontrak Satu ayat dengan saya ya. Itu cuman negur sama tetangganya Dan apa ngasih hadiah untuk lomba-lomba RT. Apa kata masyarakat? Baik banget ya orang itu ya. Mas Roni. Hmm. Saya akhirnya berpikir kalau gitu saya juga baiklah. Masa orang yang punya yang tahu sebenarnya nggak mau baik sama masyarakat. Kalau ada kiriman apa saja tak bagi-bagi. Tetangga lapar rumah kan saya. Saya bingung mereka. Eh, ngomong ke tetangganya orang yang ini, kata tengah iya sama saya juga dikasih kok akhirnya balasnya dua kali lipat saya ngasih cuman apa ala kadarnya mereka ngasih bandeng pesto masuk ke rumah saya ada ayam bakar masuk ke rumah saya padahal ngasihnya paling ala kadar yang kita miliki dan akhirnya pengen mampir ke rumah saya masuk ke rumah saya Katanya, Pak Ustad kok Quran semua ya sini isinya? Lihat bagaimana apa tingkat apa? Kebodohan. Kok ini isinya kok Quran semua ya? Iya. Padahal isinya apa? Sahih Bukhari, Fathul Majid, eh, Fathul Majid, Fathul Bari. Katanya kok Quran semua ya kan isinya? Dan alhamdulillah sampai hari ini kalau ketemu sudah pisah ada mungkin lima tahun enam tahun dan lebih. Kalau ketemu di pasar negur. Itu dalam bahasa Jawa pagar mangkok. magir rumah apa? Dengan mangkok. Makanya Imam Syafi'i masjid ini terkenal bayar orang untuk ke masjid. Ya. Karena ngasih apa? Zakat ke masyarakat yang ada. Antum memberi antum disayang. Saya punya rumus. Ya, memberi sama dengan kecintaan. Apa dalilnya? Tahadu, tahabu. Ngasih kamu, ngasih. Ya. Nggak percaya? Buktikan. Nah, buktikan oleh antum. Antum banyak ngasih, antum dikasih, dikasih hanya oleh mereka. Apakah orang yang berada di dalam kapal dibolehkan berorganisasi, berkelompok atau ikut pergerakan? Bagaimana hukumnya? Hukumnya kapal siapa ini? Ya, Kalau ada kapal tanpa organisasi bisa nggak? Nggak ada nahkodanya, nggak ada klasinya, nggak ada apa? ABK. Iya. Bisa nggak ya? Kalau maksudnya adalah kapal perahu Nabi Nuh, nah, itu organisasi ya memang begitu organisasi ada, tapi apa ikut pergerakan lihat pergerakan mananya. Kalau pergerakannya kita olahraga gerak jalan, ya, bela diri, memang demikian harusnya. Tapi kalau pergerakannya ikut hizb, ya, kalau ikut apa? Hizb partai politik misalnya atau apa saya lihat tidak banyak gunanya banyak apa? Gunanya malah banyak merusak daripada memperbaikinya. Contohnya orang baik-baik alumni Timur Tengah bisa masuk penjara karena apa? Politik. Bahkan menteri agama. Siapa? Said Akil Munawar pernah dipenjara ke akibat apa? Politik. Pak jahat ini sebenarnya. Orang nggak salah jadi apa? Salah dikorbankan jadi kambing apa? Hitam. Hitam. Hmm. Mungkin dia sadar karena kebodohannya dan politik dia tangani macam-macam kena. Banyak orang yang yang jujur apa? Jadi hancur gimana Maka baiknya antum punya kekuatan berdakwah, berdakwah dan berdakwah itu yang akan membawa perubahan. Bismillah taala. Haruskah kalau belajar agama kepada guru yang bersanad sampai ke Nabi? Jawabannya di zaman sekarang ini tidak ada yang sanggup belajar agama semuanya ya sampai ke Nabi hati. Kalau ia membaca hadis Sahih Bukhari aja sampai Nabi mungkin iya. Pemahamannya saya pernah debat dengan seorang dai Islam Jamaah. Dahulu di Bambu hari tahun 90 eh, tahun 2002 tahun 2002 ya. debat masalah sangat, cukup seru hafal semua hadis Nadin semuanya hafal semua saya kata sama dia akhirnya kamu paham hadis dari siapa? Apa mangkul paham dari Nabi atau kamu pahami dengan apa yang kamu miliki? Ya enggak kita baca syarah hadisnya. Punya siapa? Punya ulama-ulama. Yakin enggak itu sampai ke Nabi? Penjelasan itu jadi Nabi. Ya enggak. Kan yang penting kan punya sanad sampai Nabi. Mangkul saya jengkel ya saya ngomong berapa perantara guru kamu ya, bukan kamu gurunya kamu ya enggak sampai nabi ya. kalau bisa 26 25 saya ngaji sama dia ya, karena saya punya 26 perantara saya kan ke Nabi dari Syekh Muhammad Ya Rahman Al-Adhali Kata beliau, inilah sanat yang tertinggi yang dia ketahui. Nggak bisa ngomong. Saya kamu sekarang ngaji dengan saya. Sab, sanat saya lebih tinggi daripada sanat guru guru kamu. Nggak mau. Akhirnya ya udah Pak saya nyerah, tapi saya punya masalah tentang imam. Ya. Imam itu kata dia kan ada imam negara, ada imam agama. Saya sekuler ini. Sekuler. Enggak manfaat imam atau bayat kamu naik motor ditilang polisi bisa nyabut tilangnya. Apa gunanya jadi imam itu? Oh enggak Pak, imam itu ada imam agama, imam negara. Ngawur. Eh, saya tinggal pergi. Ya, alhamdulillah enggak saya pukul. Tadi tinggal pergi deh. Artinya orang kalau sudah nggak mau nerima dikasih yang sudah pasti aja masih. jadi jangka saya nggak punya sanat. Alhamdulillah tamat dari dia hadis mikir saya. Nah, cari guru yang mau ngasih sanat. Ada Syekh Hamdi As-Sarafi Al-Kurdi muridnya Syekh Al-Albani. Saya ngomong-ngomong akhirnya dia cek bacaan saya Kemudian jangan ngomong lagi tes kemampuan saya tamat mana? Kuliah hadis. Oke, udah. kesana Seperti itu. Jadi tidak mesti punya sanat. Yang penting pemahamannya apa? Benar. Mengapa amalan yang didasari dengan hadis palsu itu berarti di masyarakat? Karena antumnya tidak pinter dan alim. Satu. Yang kedua, musuh antum itu sudah diakui keberadaannya di masyarakat. Antum belum. Sehingga ketika antum membantah mereka, ya enggak? Kata mereka itu anak kecil, kencing dia belum lurus. Nah, ya. Kok mau membantah tuan guru kita yang demikian hebatnya itu? Atau mengatakan kamu nggak percaya dengan saya? Berarti enggak percaya apa? Dengan sanat nasab saya sampai ke Nabi. Apa hubungannya dengan nasab juga ke Nabi? Dimarahin. Yang nanya apa? dalil tersebut sama mereka. Saya menang mereka. Kalau antum ikhwan fillah punya kedudukan di masyarakat baik, diterima masyarakat, antum dikenal jujur, dikenal amanah, dikenal suka ngasih bantuan. Ya, nanti kupingnya kebuka ini. Insya Allah. Minimal, wah dia itu benar ngomongnya. Cuma kita nggak mampu untuk eh, ikutinya Alhamdulillah. Tapi kalau antum subhanallah bergayanya gaya ulama besar ya, maka antum kayak kintel. Tahu enggak? Tahu Pak tidak? Kodok kasih tempurung. Begini jauh hebat besar saya. Dan apa sih? Pusungkan. Padahal apa? Sebesar Nah, kodok kalau ini ginian, tadinya di pusing kanan. Ya. Nggak tahu ke sawah, cari kodok. Jadi kalau antum yang ini, antum berilmu, antum tampak antum adalah ulama, ahli ilmu, nanti mudah untuk ngomong ke masyarakat. Kayak kita kita sama antum ngomong palsu, nerima enggak? Kenapa nerima? Atau kenal saya? Nah, gitu. Coba kalau saya nggak kenal nggak kenal sama antum, antum ngomong siapa sih itu? Ngomong pak palsu palsu palsu palsu terus. Ya, jadi begitu. Ya, caranya kita merubah kalau mau merubah yang ada. Buktikan siapa kamu, baru bi bicara. Jadi ya. Demikian ya sudah Sudah pas ya Jam 8 lewat 45 Atau 48 48 lebih 3 menit biasa lebih ya. Kemudian ada lagi dari saya bingung juga. Kemarin sudah yang tua dapat ya, yang muda juga dapat. Sekarang pertanyaannya. tahib soal. Ya. Soal sesuai dengan tebalnya buku ya. ya. Soal. Sebutkan empat bentuk penjagaan Allah terhadap al terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak lima, empat aja lah. Diskon satu. Iya, mana yang belum? Iya ini, kasih. Ya enggak apa, enggak apa sudah yang pakai enggak apa-apa. Yang pertama, generasi sahabat itu adalah dengan menghafal dan bertasabut. Kemudian kedua, pada generasi tabi'in itu adalah dengan mencari kemudian menghafal, kemudian bertanya tentang sanad, mencari e, pengetahuan tentang keadaan para perawinya tersebut. Kemudian melakukan kodifikasi atau penulisan hadis Kemudian pada generasi selanjutnya eh, adanya ilmu sarah wa ta'dil, kemudian mustalah hadis. Berapa itu jumlahnya? Hmm? Baru tiga, apa dua ya? Baru tiga, apa dua? Baru ya? Pertama kaidah ilmu jawa Wa ta'dil yang kedua perhatian para salafu soleh terhadap apa? Hadis di zaman sahabat, tabi'in dan ulama apa? Oh, maaf Ustaz, salah paham. Eh, yang pertama adalah adanya Taifah al-Mansurah. Yang kedua adalah adanya para ulama muhadisin yang apa namanya perhatian terhadap ilmu hadis sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemudian uh, adanya ilmu syarah wa ta'dil kemudian adanya ilmu mustalah hadis dan rihlah fitolabul hadis iya. alhamdulillah saya nggak capek ini Silahkan, barakallahu fi kasih hmm. walaupun ada dikit-dikit dah agak kurang pas nggak apa-apa jadi daripada saya susah tapi Taib, pertanyaan yang mudah. Yang mudah. apa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah enggak? Ah mudah. Ya, ini apa ini? Bukan apa apa belakang. Tugas Rasulullah SAW muka bumi terutama adalah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada manusia dan apa yang dilarang Allah untuk dijauhi. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan. Assalamualaikum. Betul? Betul nggak? Coba yang tanpa yang belakang. Ya. Tugas Rasulullah intinya adalah mengajak ketaatan. Jadi bersumber dari ajaran Islam. Sama Pak yang tadi Pak, nggak beda Pak. Tapi ya. penekanan lebih tepat Pak. Mengajak ketaatan kepada Allah. Siapapun nabinya, termasuk kita diajak ketaatan. Satu lagi, ya, yang Ayo ujung jangan. ujung Bismillah. Tugas Nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Iya, Dan memerintahkan manusia untuk mentaati dan mencontoh perilaku beliau. Ini satu. Nah. Yang pertama dapat satu juga. Nah, ini yang kedua ini. Semua yang ngomong saya kasih, saya kasih hadiah. Saya kasih saja kenapa? Ada benarnya, cuman kurang pas. Yang terakhir biografi ulama salaf. Pertanyaannya siapakah salah pesalah itu? Nah, mana? Wahyu, panggil. Siapa yang antum kasih? Saya ngomong wahyu yang nunjuk, tentang jawabnya. Jangan kawannya apa? Siapakah salah pesoleh? Kalau enggak, kalau salah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, eh, salafus soleh adalah para pendahulu umat Islam dari orang-orang yang soleh, yaitu dari zaman sahabat sampai tabiun tabiin. Eh, dalilnya adalah uh, apa? Khairun nasi korni, tsumma yalunahum, tsumma yalunahum. Itu kan menandakan mereka adalah generasi yang soleh. Ya. Pertanyaannya cuman siapa salah salafus soleh? Jawabannya kemana-mana itu. Ya. Tapi karena benar saja sih hadiah Adalah tiga generasi pertama umat ini yaitu sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in demikian ya khanfillah mohon maaf kurangan ada dan mohon pamit bila tidak jumpa lagi setelah malam ini ya karena saya insya Allah besok siang akan pulang ke Solo semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk lebih baik di kemudian hari dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan semua usaha kita dalam belajar dan mengajar. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.